عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam majlis ini Untuk melanjutkan kembali dari Kajian Kajian kita sebelumnya Yaitu dari kitab al-ilm Karya al al-allamah Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah taala. Kita sampai pada pasal yang kedua, al-faslus tsani, al-faslus tsani akhta'un yajibul hadru minha. Pasal yang kedua, kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari darinya. Eh, di sini di antara hal-hal yang harus dijauhi, yang dihindari adalah al-hasad. Hasad yaitu membenci apa yang Allah beri nikmat terhadap yang lainnya. Membenci kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada yang lainnya. Nah, imma menginginkan nikmat itu berpindah pada dirinya atau hanya sekedar membencinya saja. Tidak senang melihat seseorang mendapatkan kenikmatan. Allah musta'an. Maka penyakit yang seperti ini naam untuk dihindari sejauh-jauhnya <clears throat> dari seorang muslim. Hal ini bisa terjadi antara satu muslim dengan muslim yang lain. Antara penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lainnya. Bahkan bisa terjadi antara ustaz dengan ustaz yang lain, bahkan antara syekh dengan syekh yang lain. Karena hati manusia ini lemah dan ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini telah disebutkan beberapa macam tentang hasad yang terjadi yang harus dihindari. Yang pertama, kedua, ketiga. Dan sekarang kita masuk pada perkara yang keempat. Nah, mantum silakan membaca kembali pada buku yang ada di hadapan antum. Nah, kemudian Rabi'an berkata Syekh Ibnu Saimin rahimahullah, Rabi'an anna fil hasadi tashabbuhan bil yahud bahwa hasad dengki iri hati ini menyerupai sifat-sifatnya orang al-Yahud. Allah al-Musta'an ya hasad dengki ini ternyata sifat yang dimiliki oleh orang orang-orang Yahudi. Sementara kaum muslimin diperintahkan oleh Ar-Rasul Wasallam untuk tidak menyerupai Al-Yahud. Nah, khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alim la khifafihim selisihlah oleh kalian al-yahud karena sungguh mereka tidak sholat menggunakan sendal-sendal mereka dan sepatu-sepatu mereka nah di sini ya belum ada yang praktekan ini tapi pernah saya jumpai di Muntilan orang pakai sendal pakai sepatu biasa di Ibnu Qayyim juga pernah ada yang melakukannya tapi di sini ya antum lihat-lihat kondisi. Apalagi banyak orang orang awamnya. Belum sampai pada mereka ilmu. Paling tidak ya, antum sholat id. Ya. Minimalnya nah ini dihidupkan. Sendalnya jangan dilepas. Tapi hati-hati. Kalau sholat id di lapangannya situ banyak orang awam, Kemudian yang diinjak-injak itu sejarah-sejarah mereka dihindari. Dihindari. Ya, itu lewat biasanya antara sof dengan sof itu ada celah-celah untuk masuk. Masuk saja. Nah, dari ya, situ sendalnya ya dan apalagi kalau sudah saf-saf terakhir itu biasanya yang disiapkan panitia itu berkurang dari tikarnya dan sebagainya, maka kesempatan sendal jam lepas dengan niat tadi menunaikan sunnah Nabi SAW yang sunnah ini hampir hampir mati, hampir-hampir punah. Jarang kita melihat kaum muslimin yang menghidupkannya. Bahkan apabila ada seseorang yang memakai hal ini, dianggap ayah apa lagi itu. Mas orang sholat pakai sendal, pakai sepatu. Dari mana lagi itu? Berjenggot lagi. Nah. Allah mustahil. Jadi lihat kondisi. Ada kejadian cerita dari beberapa ikhwah kita. Jadi orang ini semangat untuk menunaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga dia masuk di masjid yang situ, masjid gubernur. Pakai sendal, sepatu. Allah mustahil. Sementara dia belum menyampaikan kepada umat Hati-hati yang seperti ini. Nah, bukan maslahat yang didapatkannya tapi bisa-bisa dia dipukuli orang dan diusir tidak diperbolehkan untuk sholat di situ selama-lamanya. Dilihat ditimbang maslahat dan maslahat. Wa ma'lumun anna man ata khoslatan min hisalil kuffar sar minhum fi hadil khaslah khaslah dan telah maklum bahwa barang siapa yang melakukan atau mendatangkan perangai dari perilaku perilaku kufar maka dia termasuk dari mereka ketika dia melakukannya umpamanya musim bola musim bola biasanya banyak apa ini cukuran macam-macam ada cukuran di sininya tipis sekali. sininya naik peti apa ini burung kakak tua naik di atas. Ada yang di petak petak kayak jenis bola itu. Allah Musta Ada yang diurai rambutnya macam-macam. Dari orang-orang kafir. Nah, atau cara mereka berbicara. Nah, memanggil temannya umpamanya apa biasanya? Nah, pokoknya ada yang panggilan yang biasa digunakan oleh orang kafir. Bukan dia memanggil ya akhi atau ya ikhwan. Nah, tapi panggilan-panggilan yang biasa orang-orang kafir mereka menggunakannya dan itu mereka bangga ketika menggunakannya Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka, termasuk kaum itu. Nam Abu Hisham. Wa minhum. Ini tolak jenis apa ini? Jenis jumlah jumlah ismiyah hasanah. Huwa minhum. Ada apa di situ. Man nam apa ini? Ada tu syarat Tasyabbah, fil syarat fawa minhum jawab syar dari jumlah ismiyah. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum ya, ingin sama dengan mereka cara jalannya, cara berpakaiannya, akhlaknya dan sebagainya. Ya, apalagi cara-cara mereka mengagungkan seseorang maka dia termasuk mereka hati-hati. Nah, dan kebanyakan kaum muslimin senang kalau mengikuti cara-cara orang kafir daripada mengikuti cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi beda dari sisi niatnya. Umpamanya ngetrennya seseorang sekarang ini banyak orang yang memelihara jenggot. Memelihara juga dia. Dilihatnya seperti kaum apa ini mengerjakan sunnah. Tapi ketika dia melakukannya bukan karena mengikuti sunnah, tetapi karena lagi ngetren orang memakai jenggot lain. Nah, atau dia melihat para artis, ya pakai jubah, wah dia juga ikut-ikutan pakai jubah. Seperti artis dari sisi warnanya, kemudian coraknya dan seterusnya, model-modelnya seperti artis. Maka ini tidak akan mendapatkan pahala karena niatannya ketika memakai tersebut mengikuti ngetren dan yang lainnya. Atau celana yang ketika di pahanya itu sempit, tapi ketika di bawahnya itu melebar. Ada juga musim-musimnya. Nah, Ya, jadi dari atas itu kelihatannya sempit pahanya, tapi ketat. Tapi ketika mendekati bawahnya itu melebar. Allah mustahil. Atau ada celana rok yang di belakangnya kayak dicet warna putih. Macam-macam modelnya celana itu rok. Mengikuti artis. Allah mustahil. Ketika dia melihat di tayangan televisi ada yang pakai anting-anting di hidungnya, dia pakai juga di hidungnya. Habis sudah telinganya dipakai. Hidungnya juga lubang baru kasih anting-anting. Allah mustahil. Manusia seperti itu keadaannya. Apa yang dilihat janggal maka dia ingin juga seperti itu. Maka baik kaum muslimin, apalagi kaum wanita, Nah, maka tidak ada yang bisa menikmatinya dari kecantikan kecuali suaminya. Jangan ketika menghadiri pesta atau ke pasar harum-harum. Ya. Bagus pakaiannya. Ketika di depan suaminya, naam. Nah, keringatnya dibiarin saja. Bau yang tidak sedap dibiarkan saja. Ah, seperti ini melanggar melanggar syariat saya berhias di hadapan suami justru sebaliknya. Ini yang keempat. Ya, bahwa hasad ini menyerupai perilakunya orang-orang Yahud. Khomisan yang kelima. Annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkinu abadan ayyarfa nikmatullah anil ghair. Ya, bagaimanapun hasadnya dan kuatnya hasad dia itu tidak akan mungkin bisa merubah, tidak akan mungkin selamanya bisa menghilangkan nikmat Allah dari yang lain. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada seseorang. Jadi walaupun dia hasad dengan si hasad-hasadnya, tidak akan bisa mengangkat atau merubah nikmat Allah yang Allah telah tetapkan kepada seseorang. Jika kana hadza ghairu mungkin, jika perkara ini tidaklah mungkin, saya kaifa fi bila hasad? Maka bagaimana kalau di dalam hatinya ada pada dirinya hasad? terjadi pada dirinya hasad. Allah musta'an. Nah, penyakit yang sangat kronis. Yang seperti ini, hasad yang betul-betul tercelah. Kalau dia ingin hasad, seharusnya hasad kepada kebaikan. Yang disebut dengan ghibtah. Melihat seseorang rajin menuntut ilmu, kemudian semangat dia mengamalkan ilmunya, Seharusnya seperti ini yang dia harus ikuti. Oh saya juga pingin. Seperti dia. Dia senang menghadiri majelis ilmu dan semangat dia beramal. Nah, ini harus di hiptoh. Maksudnya kita ikut bangkit semangat. Nah, atau seseorang yang diberi dikaruniai kelebihan harta, dengan hartanya dia berinfak untuk kebaikan atau di jalan Allah, maka dia juga menginginkan seperti itu. Ya tanpa hilangnya kenikmatan itu dari orang lain. Nah, ini saja. Selainnya enam tercelah. Jadi seperti ini walaupun dia hasad, mati-matian hasadnya, ini tidak akan bisa merubah, merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sadisan yang keenam أن الحسد ينافي كمال الإيمان bahwa hasad ini akan menafikan kesempurnaan iman. Tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya, terus orang lain yang dipandang. Ih, lagi-lagi dia sudah Masya Allah cepat sekali perkembangannya. Kita ini dari dulu sudah dibanting-banting keringatnya dibanting-banting tulangnya, tidak ada juga peningkatan. Terus orang lain dipandang, yang dipikir orang lain terus, tidak memikirkan dirinya. Tidak memikirkan amalannya. Maka maka kalau seperti ini dalam masalah dunia biar dia pandai-pandai bersyukur melihat orang-orang yang ada di bawah dia kehidupannya. Oh dia sudah punya rumah. Walhamdulillah masih banyak orang yang ngontrak. Masih banyak orang yang pindah sini, apa pindah sini, pindah sana. Dia sudah menetap di situ. Walhamdulillah. Dia sudah punya sepeda motor, masih ada yang berjalan kaki belum punya. Sehingga seperti ini menjadikan dia konaah. Nah, atau tidak dia membaca kisah-kisahnya para sahabat Bagaimana kondisi para sahabat sampai ada yang menjabat menjadi gubernur. Ini gubernur. Ya. Selang beberapa hari dia tidak bisa keluar untuk menemui masyarakatnya disebabkan tidak ada pakaian. Pakainya lagi dicuci. Ini gubernur di zaman sahabat. Dia tidak bisa keluar menemui rakyatnya karena pakaiannya tidak ada. Sekarang jangankan gubernur. Ya, lurah, lurah aja. Nggak tahu kalau di sini. Kalau dulu di Tarakan itu masing-masing diberi mobil dinas. Satu-satu. Itu lurah. Ada mobil dinas masing-masing dikasih. Nah bahkan kalau nggak salah di Sumatera, kalau nggak di Jambi di Bengkulu, orang yang sholat itu dikasih anak, kasih mobil, bagi-bagi mobil eh, kebaikan juga karena memberi semangat pada orang yang sholat. Enam, antum bisa membaca kisah-kisah. Ini bisa menjadikan kita ini semangat. Abu Hurairah dalam menuntut ilmu menahan lapar sampai pingsan. Dikira para sahabat yang lain kemasukan jin. Nah, kita makanan berlebihan sampai dibuang-buang. Nah, saya pernah masuk di perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah ada jatah. Satu hari ini jatahnya sekian. Habis habis sudah segitu. Jadi kalau udah habis dibuang ke laut. Padahal hmm, masih enak-enak ikan, ayam, roti apa semua itu masih bisa dimanfaatkan. Sudah dibuang. Nah, sekarang ini makanan berlebihan. Di zaman para sahabat makanan sangat kekurangan, tetapi dari sisi ke keimanan jauh dibanding manusia belakangan. Ya, hasad akan menafikan kesempurnaan iman berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsih Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, hadis-hadis ini ya hadis ini kalau Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Hadis ini sering kita mendengarkan, bahkan di antara kita ada yang sudah menghafalnya. Tetapi prakteknya di lapangan kadang luput diingat hadis ini. Tidak lagi memikirkan saudaranya. Justru saudaranya direndahkan kadang Ya. Apalagi dalam persaingan dunia, persaingan bisnis, Allah musta'an. Tidak lagi memikirkan hadis ini. Apalagi di kalangan ummahat saling merendahkan. Naam, yang satu merendahkan yang lain, yang lainnya lagi berbalik seperti itu. Lalu mereka kemanakan hadis ini? Nah, jangan terus diikuti keenakan mereka berbicara, tapi mereka harus memikirkan apa yang akan terjadi ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW telah memberikan resep kepada kita, na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata-kata yang baik atau diam. Kalau tidak mampu sudah diam saja. Nah, menggunjing saudaranya sangat berbahaya. Apa sepertinya ada? Ada. Ya, ada di kalangan kaum muslimin. Walazimun hada antakroha antazula nikmatullah an akhika. Kelazimannya kelaziman ini engkau tidak menyukai ya untuk hilangnya nikmat Allah dari saudaramu. Jadi menginginkan kenikmatan itu ada pada saudaranya. Sebagaimana ketika kenikmatan itu hinggap atau ada pada dirinya. Tapi memang ya, untuk berbuat kebaikan itu susah. Karena di sana banyak penghalang-penghalang. Di antara penghalang yang paling utama adalah asyaiton. Dia tidak rela, tidak ridho melihat saudaranya akur-akuran. Nah, bagaimana caranya biar sesama mereka sering terjadi perselisihan? Ini ya, syaitan. Sudah kerjaannya siang dan malam. Terus mencari cara, mencari celah untuk masuk di dalamnya. Kadang ya perkara yang sepele tanpa disangka-sangka menjadi besar. Kadang masalah anak-anak umpamanya kemudian orang tua tidak menerima, akhirnya menjadi besar. Enam atau ucapan yang belum jelas perlu ditakwili tafsir, kemudian langsung diambil seperti itu, lalu disebarkan. Nah, tanpa dicek kembali. Maka harus dijaga persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain harus betul-betul dijaga. Karena bila mana telah terjadi ya apa ini perselisihan untuk dibangun kembali itu walaupun bisa tetapi paling tidak dalam hati itu sudah merasa was-was. Artinya sudah berjaga-jaga. Tidak akan seperti sedia kala. Nah, ada teman yang membicarakan ya seperti apa ini orang memaku di papan itu kayu. Jadi ketika dipaku itu dengan semangat ini paku keras-keras. Amarahnya di situ. Tapi ketika paku itu dicabut, sekalipun paku itu bisa dicabut, tapi lubang itu masih menganga. Masih ada. Bekasnya masih ada. Ah seperti itu. Ketika kondisi manusia walaupun sudah salaman, sudah saling islah, tetapi untuk membangun kembali sebagaimana awalnya, kecuali orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Indonesia. Kalau Yaman kebanyakan mereka selesai-selesai. Kelahi-kelahi sampai pokoknya ancur eh, hancur-hancuran sudah. Kelahi pokoknya apa ini bukan kelahi pukul-pukulan tapi kayak marah-marah betul. Tapi kalau sudah maaf-maafan selesai. Tanya aja kepada Ustaz Mukwafi atau yang lain yang pernah Yaman. Itu orang Yaman. Jadi setelah berkelahi itu kayak anak-anak sudah main kembali, tidak ada masalah. Tapi Indonesia jarang melakukan hal itu, tapi sekali terjadi, setelah terjadi untuk menyambung kembali, nah itu berbelok-belok Maka kita menjaga hal-hal yang seperti ini. Ditambah lagi <clears throat> kondisi halus sunnah di, berbagai daerah itu sedikit sedikit dari yang sedikit. Nah, kalau antara satu dengan yang lainnya sudah tidak akur, tinggal berapa ikhwannya? <clears throat> Jangankan yang tidak akur, ada salah seorang saja yang pindah daerah, itu terasa. Aduh, sedih. Wah, pindah dia. Naam. Terasa kehilangan. Apalagi kalau sampai kemudian terjadi cekcok, akhirnya tidak saling akur-akuran. Fa idza lam takun takrah tazula ni'matul alaik fa anta lam tuhib li ahika. Ma tuhib li nafsik. Wa hadza yunafi kamal al-iman. <clears throat> kamal al-iman. Maka jika tidak engkau sukai untuk hilangnya nikmat Allah kepadamu, maka seharusnya juga engkau tidak suka hilangnya nikmat itu dari saudaramu. Mati penasik terhadap dirimu sendiri. Jadi sama-sama. Ketika saudara kita mendapatkan nikmat, ya kita senang sebagaimana kita juga senang ketika mendapatkan nikmat. Tapi bila mana tidak seperti itu, malah senang aja, wah biar aja. Hilang dari dari kenikmatan. Wahada nafi kamal al iman atau kamalul iman. Ini akan menafikan kesempurnaan keimanan terhadap persaudaraan. Apalagi muncul-munculnya fitnah, banyak fitnah. Nah, maka betul-betul dipupuk persaudaraan itu, dijalin sebaik-baiknya. Yang ketujuh, sabian annal hasada yujibu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih bahwa hasad ya mewajibkan atau menyebabkan berpalingnya hamba dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Terus orang lain yang dihasati, dia tidak meminta kepada Allah agar dia juga diberi kenikmatan. Dia tidak memohon kepada Allah, tapi terus orang lain terus yang diperhatikan. Nah, tetangganya, yang lainnya, terus dia melihatnya sehingga dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatajiduhu daiman muhtamman hadhihi ni'mah allati an'ama Allah biha ala ghairi Maka engkau akan menjumpainya selalu ingin dengan nikmat ini yang Allah berikan nikmat dengannya terhadap yang lainnya. Allah fadli. Dia tidak ada keinginan untuk memohon kepada Allah berupa keutamaan. Ya. Dia ingin nikmat dari orang lain itu berpindah pada dirinya atau hilang dia sendiri tidak memohon kepada Allah agar dia juga mendapatkan kenikmatan. Wa qad qala Allah Ta'ala dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32 la tatamannau ma Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijal nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi Jangan dan janganlah kalian iri hati terhadap apa, apa yang Allah beri keutamaan dengannya. Sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jangan iri hati atau berangan-angan. Maka bagi laki-laki ada bagiannya dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa nasibun maktasabna dan juga bagi wanita ada juga bagiannya apa yang mereka usahakan. Allah min fadli maka memohonlah kepada Allah dari keutamaannya. Nah, jadi masing-masing manusia itu sudah punya rezeki. Kalau Allah sudah mematok seseorang rezekinya sekian, biar dia bekerja siang dan malam, itu itu aja yang dia dapatkan, tidak lebih. umpamanya bangun pagi sudah pergi kerja. Pulang sore ada lagi sampingannya tambahan kerja yang lain. Segitu rezekinya. ya sudah segitu. Itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa bertambah dan tidak berkurang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan-kenikmatan ini semuanya datangnya dari Allah. Bisa dia langsung mendapatkannya dengan susah payah. Bisa jadi dia diberi. Tentu orang yang memberi juga diberi apa ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia memberi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Apalagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang mereka mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin di antara kita yang merasakan. Ketika dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehabisan tidak ada sudah. Tahu-tahu ada yang mengetuk pintu atau ada yang menyapa di jalan, enggak untuk beli bensin umpamanya inilah untuk ya beli beras atau beli apa nah kadang seperti itu ya kita sendiri kadang sudah bingung bingung wah gimana yang cara kadang langsung ada rezeki nah atau enam di rumah sudah tinggal sepersekian Padahal Allah hasil panennya atau hasil yang lainnya, wah, masya Allah, tidak disangka-sangka ternyata lebih. Nah, ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia jadi tukang, ya sudah 15 hari atau lebih ini belum ada pekerjaan. Sementara di rumah, ya sudah hampir habis. Nah, tahu-tahu, eh ini saya ada, ini bisa untuk dikerjain. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Baik manusia itu sadar ataupun tidak, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saminan. Yang kedelapan, annal hasada yujibu istiro unik alaih. Bahwa hasad ini mengakibatkan merendahkan nikmat Allah. Dianggap rendah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Diabaikan nikmat Allah. Ay, annal hasida yara annahu laysa fi ni'matin. Bahwa orang yang hasad melihat bahwa dia tidak punya nikmat. Paling tidak nikmat kesehatan. Itu sudah Masya Allah. Coba sekali-sekali jalan-jalan ke rumah sakit. Lihat itu orang yang sakit. Allah musta'an. Ada yang sampai tidak bisa bernapas harus dibantu dengan pernapasan yang lain. Ada yang tidak punya darah harus ditambah dengan darah yang lain. Sementara kita walaupun istilahnya kanker, kantong kering, tapi masih bisa sehat alhamdulillah. Nah, tapi coba kita melihat orang-orang di rumah sakit. Nah, balik kiri tetap sakit, balik kanan tetap sakit, tengah-tengah sakit. Dikasih makan, tidak ada rasa makanan itu. Maka ini yang bisa merasakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad ini dianggap dirinya tidak punya nikmat. Wa an hadzal mahsud fi nikmatin akbar minhu. Sementara orang yang dihasadi dianggapnya dia memiliki nikmat yang lebih besar dari dirinya. Padahal dia juga sudah punya kendaraan, sudah punya ini, sudah punya itu, tetapi dia lihat orang lain, lebih dia itu saya ini masih kurang. Wahina yahtakir nikmat Allah alaih. Maka di saat itu dia akan merendahkan nikmat Allah falayakum yakumu bila as, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang dia telah dapatkan bahkan dia as, dia tidak tertarik dengan nikmat itu tidak suka ini penyakit yang harus dijauhi baik penuntut ilmu atau bukan penuntut ilmu Bukankah Allah telah menyebutkan lain syakartum azidannakum? Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya kami akan tambah. Walau kafartum min adzabil syadid, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, ingat azab Allah itu pedih. Tidak dapat dirinya, tunggu di akhirat. Ya. Tunggu di akhirat. Azab Allah itu amat pedih. Dikasih nikmat, dianggap bukan nikmat terus merasa tidak mendapatkan nikmat. Yang dipandang, yang dilihat orang yang di atasnya. Padahal dalam kehidupan dunia, kebaikan, keburukan itu pada dekatnya cobaan seluruhnya. Jangan menyangka melihat orang-orang kafir penuh dengan kenikmatan berarti Allah cinta kepada mereka. Itu cobaan. Terus dikasih pancingan istidroj. Jarang dikasih sakit. Terus dilapangkan rezekinya. Hidupnya enak, mewah. Tapi itu istidroj, pancingan itu. Nanti di akhirat baru, disikra, baru, diberikan adabnya. Jadi jangan mengira bahwa orang terus mendapatkan nikmat. Berarti Allah senang kepadanya. Belum yang menjadikan orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di sisi Allah di antara kalian orang paling bertakwa. Jangan dia dari sisi hartanya. Harta itu fitnah, cobaan. Mampu dia mensyukurinya, mampu dia membelanjakan pada tempat-tempat yang hak atau tidak, atau justru dia hambur-hamburkan. Atau justru dia berfoya-foya dengan harta yang banyak. Menghabis-habiskan waktu, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dihasati? Sementara ya. Kita dulu menyangka bahwa orang-orang yang kaya itu enak. Ternyata ada yang cerita, "Wih, ternyata tidak enak." Ada yang kadang tidak bisa tidur, memikirkan nanti besok apa yang dijual, apa yang harus dibelanjakan. Dia memikirkan, "Uh, oh, hartanya ini jangan-jangan diambil maling." Sampai ya, Ciri orang Cina itu kadang tidak bisa tidur, minum obat obat tidur. Kita aja pulang kayak gini langsung tertidur tanpa minum obat. Hmm. Kita menyangka orang-orang kaya itu enak kehidupan ternyata kadang mau makan baru mau makan tata dan telepon bilang, "Oi, bos, ini saya sudah di sini bawa barang segera ke sini." Kalau tidak hilang barangnya, Anda jadi dimakan padahal enaknya makan. Yang makan pembantu-pembantunya saja. Saking sibuknya untuk melayani ini, melayani itu. Tidak usah jauh-jauh. Ini cerita pengalaman antara kita. Itu ada ihwah di Tarakan sana. Jadi dia kerjanya itu ambil minyak sana, pakai gen itu untuk melayani speed-speed itu sambil sibuknya kadang lupa makan kadang makannya sambil di atas motor makan dia beli roti makan itu gitu jadi orang-orang yang sibuk orang-orang yang punya duit jangan dianggap usinangnya, masya Allah zohirnya saja kelihatannya saja kita melihat senang tapi hakikatnya kadang orang yang pas-pasan itu lebih mereka mendapatkan kenikmatan daripada mereka-mereka ini. Jadi ketika dalam kehidupan dunia ini kita cobaan seluruhnya. Cobaan seluruhnya. Wallon swab. Ya, ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Sisanya kita akan baca pada pertemuan yang lainnya. Wallon swab. Subhanallah bihamdik. Asyhadu Allah. la ilaha illa anta astaghfiruka Tafadhalu hafizakumullah.